بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد كمسلمين pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai di kesempatan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. <clears throat> Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kembali insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Umdatul Ahkam yang di kesempatan ini insyaallah kita masuk atau masih pada bab yang sama dengan pertemuan sebelumnya yaitu di bab seputar sholat Jumat ya insya masuk di hadis yang ke 142 Adapun hadisnya kita baca terlebih dahulu sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan kemudian kita akan membaca dari penjelasan hadis tersebut. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال qum farka' ركعتين wa fi riwayatin ركعتين rak'atain rawahu Bukhari wa Muslim dari dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai keduanya beliau mengatakan datang seorang sahabat ya sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah sedang mengkhutbah uh, sedang khut, berkhutbah ya yaumul jum'ah pada hari Jumat ya. Kemudian sahabat yang datang sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam khutbahnya uh, beliau sahabat tersebut langsung duduk ya. Kemudian Rasulullah tegas tegaskan kepada sahabat tersebut Selaita ya fulan, apakah engkau sudah melaksanakan, menegakkan dua rakaat salat? Dan yang dimaksud adalah salat tahiyatul masjid. Ya, qal la. Sahabat tersebut mengatakan, kami belum melakukannya. Maka Rasulullah mengatakan, "Qum fasalli rak'atain." Berdiri lagi salat dua rakaat ya. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, "Fasalli rak'ataini." Eh, tegakkanlah salat dua rakaat. Rawahu Bukhari Muslim riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita ya beberapa uh, ibadah ya yang bisa kita lakukan seputar salat Jumat ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita anna man dakhala yaumal jum'ah wal imamu yakhtub annahu la yajlisu listiba'il khutbah. barang siapa yang di hari Jumat dia datang ya uh, sementara imam sedang berkhutbah, sementara imam uh, sedang melakukan khutbah, maka yang datang tersebut la yajlisu tidak perlu langsung duduk listiba'il khutbah untuk mendengar khutbah khutbah ya. Gak perlu langsung duduk ya. Mungkin orang tersebut telat ya. Kita telat sementara imam sedang khutbah ya. Kita baru datang ya. Maka uh, tidak diperkenankan untuk langsung duduk melainkan hendaknya tetap melakukan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu ya. Setelah itu barulah duduk ya. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Namun salat sunnah dua rakaat sebelum duduk pada saat imam berkhutbah di hari Jumat hendaknya dua salat dua rakaat tersebut dilakukan dengan ringan ya tidak dengan bacaan yang panjang, tidak dengan surat-suratan yang panjang ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhtub, falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima," kata beliau. Ya. Barang siapa yang datang di antara kalian pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka hendaknya ruku dua rakaat. Ya. Hendaknya dia melakukan salat dua rakaat. Namun gimana wal yatajawwaz fihima hendaknya meringkas ya, hendaknya uh, salat dua rakaat tersebut dilakukan dengan ringan, dengan bacaan yang tidak panjang ya. Agar apa? Agar setelah selesai salat dia bisa kemudian mendengarkan khutbah ya. Maka eh, orang yang datang sementara imam sedang khutbah tidak langsung duduk. Namun dia tetap menegakkan dua rakaat eh, salat tahiyatul masjid namun dengan catatan uh, sholatnya dibuat ring, ringan, ya. tidak perpanjang, tidak diperpanjang. Ya. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahaba ba'dul ulama ila adami masyru'iyyati dzalik. Ya, sebagian para ulama ada yang mengatakan justru tidak boleh tidak ada salat sementara imam sedang berkhutbah ya. Sementara khatib sedang berdiri menyampaikan khutbahnya ya. Maka orang yang datang pada saat itu tidak boleh menegakkan dua rakaat salat tahiyatul masjid. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan demikian ya. Adapun yang kita baca dari hadis yang sore ini kita baca adalah ini kekhususan sahabat Nabi yang ada pada hadis ini, ya. bukan untuk keumuman. Namun eh, bisa kita bantah bahwa ini adalah pernyataan yang tentunya justru menyelisih hadis yang lain ya. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, kalau memang ini adalah khusus untuk uh, sahabat yang um, ada pada kejadian di hadis ini, ya, maka tentunya tidak ada hadis yang lain ya. yaitu hadis yang mengatakan idza jaa ahadakum yaumal jum'ah wal imamu yakhtub falyarka rak'ataini uh, wal yatajawwaz fihima. Enggak mungkin ada hadis ini. Sementara uh, untuk mengaplikasikan hadis ini maka kita harus mengumumkan hadis yang yang yang pertama tadi. Sehingga pendapat yang lebih kuat bahwa melaksanakan sholat tahiyatul masjid sekalipun imam sedang berkhutbah, khutib sedang menyampaikan khutbahnya, maka ini tetap dianjurkan ya, tetap hendaknya dilakukan namun dengan uh, dua rakaat yang ringan ya. <clears throat> Kemudian dengan hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang kedua adalah fihi dalil dalilun ala anna al-khatiba yukallimu ba'd al-hadirin ya. bahwasanya bolehnya seorang khatib mengajak bicara sebagian jamaah wa anna بعض الحضور يكلم khatib أيضا atau sebagian yang hadir, sebagian jamaah mengajak bicara khotib. Ya. Maka ini diperbolehkan. Ya. Khotib mengajak jamaah bicara atau jamaah mengajak bicara ke khotib. Maka ini diperbolehkan. Ya. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana hadis tadi ya, Rasulullah tanya ke jamaah dari sahabat yang telat sudah sholat dua rakaat belum kata sahabat tadi belum maka uh, kata Rasulullah berilah sholatlah dua rakaat ya maka ini terjadi diskusi antara khutib dengan sahabat jamaah sholat Jumat ya. Maka menunjukkan hal ini bolehnya seorang khutib mengajak bicara kepada jamaah ya. Atau mungkin khutib melihat adanya ketidak uh, layakan seorang jamaah pada saat khutbah disampaikan mungkin ada jamaah yang tidur ya. kemudian dibangunkan oleh khutib ini satu hal yang boleh-boleh saja ya ini tidak membatalkan uh, rangkaian ibadah sholat Jumat ya atau sebaliknya ya jamaah yang tanya kepada khutib maka ini juga diperbolehkan ya hal ini sebagaimana pernah suatu saat eh, terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di mana sahabat tersebut pada saat Rasulullah khutbah datang atau uh, menyampaikan ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atit turuq wahai Rasulullah uh, ini hewan-hewan ternak kita sudah pada mati kemudian jalan-jalan juga sudah pada pecah-pecah ya nah, ini untuk uh, maksudnya apa ya karena sangat uh, sudah lamanya hujan tidak turun ya. Sehingga air minum untuk hewan ternak juga kekurangan. Kemudian jalan juga karena nggak terisi air sehingga dia pecah-pecah ya. Maka ah, sahabat tersebut mengatakan fad'ullaha yughithuna berdoalah kepada Allah supaya kita dicurahkan hujan kepada kita nih. Maka ada terjadi dialog dari jamaah ke Eh, ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau khutbah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang, tidak menegur sahabat yang bicara tersebut. Kalaulah memang itu adalah perbuatan yang tidak boleh. Ya. Maka jamaah kalau bicara ke khutib maka itu diperbolehkan. Ya. Tidak masuk kepada larangan uh, eh, menqama yaumal jum'ati li sahibihi sahin ya faqad lagha barang siapa yang mengatakan kepada temannya dia maka dia telah sia-sia uh, sholat Jumatnya. Nah, tidak termasuk hal demikian kalau seorang jemaah bicaranya kepada khatib ya. <clears throat> Maka Rasulullah pun mendoakan sahabat mendoakan agar uh, turun uh, hujan turun. Maka hujan pun turun ya ya. maka hujan terus tercurah sampai berlanjut ke uh, minggu atau khutbah Jumat berikutnya hujan terus ya kemudian orang yang minggu lalu pekan lalu minta agar didoakan untuk hujan turun bilang lagi ya Rasulullah halakatil ma'amwal wa qata'at turuq wa turuk, turuq Allah yumsikha anna ya <clears throat> ya Rasulullah hewan-hewan ternak kita juga pada mati lagi nih kemudian jalan-jalan juga pada pecah-pecah namun beda sebabnya kalau sekarang mati karena kebanyakan air ya mungkin bisa jadi uh, sedikit kebanjiran ya kemudian hewan ternaknya pada mati kemudian jalan-jalan jadi pada licin ya yang lain sebagainya ya ini disebabkan hujan yang terus-terus tercurah kepada mereka terus apa yang diminta oleh sahabat tersebut lagi ya, uh, ya Rasulullah mintalah berdoalah kepada Allah agar engkau agar hujan ini ditahan dari kita maka Rasulullah pun berdoa lagi Allahumma Allahumma hawalaina la alaina Allahumma ala alal akami wal dhirab ya wa butunil uh, audiyati wa, wa manabitis syajar ya. Kemudian pada saat diminta lagi untuk berdoa Rasulullah pun berdoa ya Allah curahkanlah hujan bukan hanya kepada kami saja ya tetapi kepada sekitar kami curahkanlah hujan ke pohon-pohon ke tumbuh-tumbuhan ke lembah-lembah ya maka ini juga menjadi uh, doa ketika hujan terus-menerus turun ya, menghujani uh, bumi kita ini ya. Maka kalau kita hujan turun, doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah curahkanlah kepada kita uh, hujan yang bermanfaat. Namun ketika kemudian hujannya terus-menerus dan kita uh, melihat situasi ternyata dengan hujan yang terus-menerus banjir terjadi, ya, jalan-jalanan becek-becek, bahkan boleh jadi ada ada longsoran-longsoran maka eh, doanya pun eh, ditambahkan bukan hanya sekedar Allahumma sayyiban nafi'an ya, tapi Allahumma hawalaina la alaina Allahumma alal eh, akam wadh-dhirab <clears throat> wa butunil awdiyati wa butunil awdiyati wa manabitis syajar ya. Doanya sedikit ada perubahan sehingga hujan ini tidak hanya diturunkan kepada kita hujan ini diturunkan kepada kita hanya untuk membawa rahmat ya membawa kebaikan ya kemudian diturunkan kepada sekitar ya. karena terkadang hujan ini di kita terus menerus di tempat lain kepanasan ya atau ah, sebaliknya di tempat kita kepanasan di tempat lain ah, ternyata terus menerus ya kebanjiran bahkan sampai seperti itu maka kita minta hujan adalah hujan yang uh, tidak hanya untuk kita tapi untuk sekitar kita sehingga Eh, bumi ini uh, kondisinya baik, tidak kelebihan, tidak kekurangan air hujan ya. Taib muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran yang kedua ya, dari hadis ini bahwasanya bolehnya seseorang uh, mengajak bicara kepada khotib dan khotib mengajak bicara kepada jamaah. Bukan e, pembicaraan atau diskusi tersebut terjadi pada sesama jamaah. Kalau sesama jamaah, maka tentunya masuk ke dalam kategori e, lar, e, perkataan yang dilarang ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang nanti akan kita baca. Taib kaum muslimin <clears throat> Kesimpulannya bahwasanya jawazu taklimil khatib li ba'dil hadirin wa taklim ba'dil hadirin lil khatib ya. Intinya bolehnya seorang khotib mengajak bicara jamaah atau sebaliknya jamaah mengajak khotib bicara ya kalau itu adalah diperlukan ya bukan sesama jamaah yang berbicaranya. Kemudian hadis berikutnya hadis yang ke-143 ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbatayn wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma jurusin, ya dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah, wa huwa qa'imun dan beliau dalam kondisi berdiri, berdiri, yafsilu bainahuma bijulusin, yang beliau pisah antara khutbah pertama dan kedua dengan duduk ya. Kaum muslimin pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah masyru'iyatul khutbataini lil jum'ah ya. Disyariatkannya uh, khutbah untuk salat Jumat wa huma fardhani wajiban dan kedua khutbah tersebut adalah uh, hukumnya fardu dan wajib ya. Kalau seandainya ada seseorang yang salat uh, Jumat kemudian tanpa ber, tanpa ada khutbah lam tasih salatuhu maka salatnya tidak sah ya sebagai salat Jumat falau taraka tarakul khutbatain aw khud khutba khutbatan wahidah lam yujzi dzalik wa lam tasih salatuhum ya. kalau seandainya mereka sekelompok orang yang melakukan salat Jumat meninggalkan dua khutbah atau berkhutbah dengan satu khutbah saja lam yujzi dzalik wa lam tasih salatuhum maka tidak boleh hal, hal itu tidak boleh dan tidak sah salat mereka ya. Maka uh, kenapa demikian? Karena dua khutbah adalah maqam rakaatain ya menduduki uh, seperti dua rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan dua rakaat sehingga salat Jumat ini uh, menggantikan salat zuhur ya e, seakan-akan menggantikan sholat zuhur yang dia adalah empat rakaat. Dua rakaatnya dengan khutbah, dua rakaatnya dengan dengan salatnya itu sendiri ya. Baik kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khutbah ini diibaratkan seperti menegakkan dua rakaat maka di situ tidak bolehlah uh, seseorang uh, bicara apalagi kemudian melakukan hal-hal yang melalaikan seperti main-main pasir ya atau terkadang main-main kalau di tempat kita pasir tak terjadi kenapa karena lantai tapi ada kemungkinan main-main HP ya ketika khutbah disampaikan maka satu hal yang terlarang adalah main-main HP ya apakah itu menjawab setting ataukah itu sekedar uh, stalking ataukah hanya sekedar lihat-lihat Facebook ya atau lihat-lihat status WhatsApp ini satu hal yang tidak boleh dan itu menjadi salah satu sebab uh, sia-sianya uh, eh, salat Jumat yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Baik kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khutbah tersebut dilakukan dengan dua ya, dua dua kali khutbah yafsilu bainahuma yang kedua khutbah tersebut dipisah ya. Dipisah dengan bijulusin dengan duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pemisahnya pun sebagaimana yang ini menjadi pembelajaran yang kedua bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita pemisah dua khutbah tersebut adalah duduk ya, harus duduk. Bukan sekedar uh, pemisahnya sekedar mungkin apa penutup kata-kata kemudian dilanjutkan lagi dengan pembuka kata-kata berikutnya tanpa ada pemisah dengan duduknya. Maka duduk sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal demikian, pemisahnya adalah duduk antara kedua uh, antara kedua khutbah dipisahkan dengan duduk ayah Walam yuhaddidul walam yuhaddidul walam yuhaddidil julusa. Ya, dan tidak ada batasan uh, ber, berapa lama duduknya. Ya jelisul istirah biduni tahdid ya. Yang penting dia duduk untuk istirahat tanpa harus ter, dibatasi waktu ya. Mungkin sesaat beberapa saat maka ini tidak ada batasan waktu tertentu ya harus sekian menit harus sekian uh, detik tidak ada pembahasan khusus ter terkait dengan waktu duduk di antara dua khutbah ini ya uh, namun di situ ada tempat di mana dikatakan oleh para ulama bahwasanya di antara uh, waktu yang mustajab di hari Jumat adalah uh, ketika seorang khutib uh, duduk di antara dua khutbahnya maka di sini mungkin kita berikan waktu ya bagi seorang khotib hendaknya memberikan waktu untuk para jamaah untuk memanjatkan doa-doanya ya. Kita berikan waktu sejenak ya. Dan sampai uh, duduk sebentar langsung berdiri di situ tidak sedikit pun diberikan <clears throat> tidak sedikit pun diberikan waktu untuk jamaah untuk memanjatkan doanya. Padahal di situ ada waktu yang mustajab ya. Taib yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya annahu yustahabbu ayyakuna al-khatib qa'iman Dianjurkan khatib itu ketika menyampaikan khutbahnya dengan kondisi berdiri ya. Nah, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Beliau berdiri kemudian memisahkan dua khutbahnya dengan duduk ya. Kenapa dengan berdiri? Nah, li'anna hadza ablaghu fil i'lan. Karena khutbah dalam kondisi berdiri ini lebih uh, leluasa disampaikan kepada para jamaah dibandingkan menyampaikan materi sambil duduk maka berdiri itu lebih lebih ablag lebih uh, tersalurkan ya apa yang ingin disampaikan dari pesan-pesan khutbah tersebut ya namun uh, boleh bagi seseorang falau khutbah jalisan suhatil khutbah kalau seandainya bagi uh, ada seorang khutib yang khutbah dengan duduk maka sah khutbahnya ya tidak menjadi eh, tidak menjadi rukun khutbah adalah berdiri. Dan kalau duduk uh, maka sah-sah saja la siyama idhahtaja ilal julus terlebih kalau memang memerlukan untuk duduk ya. Kama kana Muawiyah radhiyallahu anhu yakhthubu jalisan sebagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan pernah melakukan hal demikian, pernah berkhutbah dengan duduk ketika beliau merasa kesusahan untuk berdiri. Namun fal aslul qiyam wa huwa sunnah. Namun pada dasarnya hukum khutbah adalah uh, dianjurkan untuk berdiri. Ya. Dianjurkan untuk berdiri. Uh, dan tentunya kita mengambil uh, hal-hal uh, yang sunnah kalau itu tidak menyusahkan kita. Kenapa kita harus meninggalkan? Toh itu juga sama-sama kita lakukan. Sedikit mungkin dengan usaha, sedikit mungkin dengan tenaga berdiri. Maka ini uh, kita dapatkan kesempurnaan dan kita tidak tinggalkan sunnah ya. Namun kalau kita berbicara tentang hukum ya demikian hukumnya berdiri itu satu hal yang uh, sebatas penghancuran ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam uh, Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari. Ini hadis yang ke 143 dari bab seputar salat Jumat. Satu hadis lagi untuk pertemuan ini di hadis yang 144 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت رواه البخاري ومسلم dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda apabila di antara kalian mengatakan kepada teman kalian ansit diamlah yaumal jum'ah pada hari Jumat wal imamu yakhutub sementara imam sedang berkhutbah faqad laghauta maka sungguh engkau telah sia-sia ya kaum muslimin pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentunya kita tahu yang namanya ingkarul mungkar itu harus dilakukan ya mencegah kemungkaran itu harus dilakukan dan adanya orang yang sedang eh, berbicara Eh, pada saat khutib uh, menyampaikan khutbahnya maka ini tentunya kemungkaran. Uh, tapi pada saat itu ternyata Rasulullah SAW melarang untuk kita mengatakan diam. Uh, Rasulullah melarang untuk ingkarul mungkar pada saat khutib sudah menyampaikan khutbahnya. Bahkan kalau kita melakukannya, Rasulullah katakan fakad laghauta. Sungguh, sungguh salat Jumatmu telah sia-sia kata Rasulullah SAW ya. Kenapa? Ya maka tentunya orang yang ketika berbicara sementara khutbah sementara khutbah sedang disampaikan dia telah melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah ya wahai orang-orang yang beriman apabila diseru disampaikan dipanggil untuk menegakkan salat di hari Jumat fas'au maka hendaknya bersegeralah kemana ila zikrillah kepada zikir kepada Allah apa itu zikir kepada Allah kata para ulama ya khutbah itu ya kepada khutbah ya hendaknya kita untuk bersegera mendengarkan khutbah lalu kalau seandainya ternyata khutbah disampaikan kok ternyata malah ngobrol kok ternyata malah sibuk dengan gadget Ah, kok ternyata sibuk dengan uh, mungkin kerikil yang dibawanya atau sibuk dengan tasbihnya ya maka ini satu hal yang tidak uh, selayaknya selayaknya dilakukan oleh jamaah salat Jumat ya dan itu bisa membuat salat Jumatnya menjadi sia-sia ya ketika dia tidak diam idza lam yansat faqad irtakaba nahya وفعل fa'ala wa fa'ala وحرم وحر... al faidata wal khair ya. ya. kalau orang yang enggak diam ketika khutbah disampaikan maka dia sama saja sedang eh, menerjang larangan melakukan yang diharamkan dan dia terluput dari banyak kebaikan dan faidah ya tiga hal yang dia tidak dapatkan ya atau tiga hal yang um, kerugian yang dia dapatkan pertama dia kerugian e, menerjang larangan padahal tidak boleh e, berbicara ya kemudian e, irtakaban nahya kemudian e, fa'ala muharraman melakukan hal yang diharamkan ya nggak boleh kita bicara kemudian e, yang ketiga dia terhindar terlarang terhalangi dari mendapatkan banyak kebaikan karena tentunya khutbah itu e, dari sisi seorang khatibnya adalah suatu hal yang baik dilihat dari sisi seorang khatibnya. Bagaimana Rasulullah uh, dalam penyampaian khutbah itu kondisinya tertentu, khusus ya. Bagaimana dikatakan Rasulullah ketika khutbah itu sampai ihmarrat ain. Apa uh, sampai merah mata beliau dalam penyampaiannya berarti hal yang sangat serius. Kemudian ada wasiat tertentu. Berarti ini dari konten Eh, konten yang khusus sehingga kalau ternyata tidak terdengar, kalau ternyata tidak uh, bisa diambil faedahnya maka dia telah luput dari faedah yang sangat banyak ya. Kemudian, kaum muslimin pendengar radio muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Dengan hadis ini bahwasanya annal muslimin halal khutbah yansatuna wa la yatakallamun hatta bil amri bil ma'ruf ya. Pada saat ini kaum muslimin ketika e, khutbah disampaikan harus diam dan tidak boleh berbicara bahkan sampai pada uh, tahap amar ma'ruf ya. Amar ma'ruf ini dilarang. Suruh nyuruh diam orang ketika khutbah itu disampaikan gak boleh. Ya, ini ini ini betul-betul berarti gak boleh bicara. Kalau amar ma'ruf aja gak boleh, apalagi kita sampai main-main gadget. Ini berarti larangan yang sangat lebih ditekankan lagi. Padahal amar ma'ruf di hukum asalnya tentunya harus dilakukan. Tetapi bagaimana ternyata ketika khutbah disampaikan amar ma'ruf berupa nyuruh diam ketika ada orang yang rame itu dilarang. Ya. Ansit nggak boleh. Mungkin ada yang lagi rame sementara khutib lagi menyampaikan khutbah, Shh, diam, dengar khutbah. ini justru nggak boleh. Justru nggak boleh. Kalau ada yang rame gimana? ya sudah di, uh, biarlah dia ramai kita diam ya kemudian uh, kita berikan tanbihat memberikan pengarahan-pengarahan kita berikan eh, peringatan-peringatan uh, sebelum atau sesudah khutbah nah, ini lebih tepatnya demikian adapun kalau di pertengahan khutbah maka hendaknya yang jamaah tetap fokusnya dengan khutib dan tidak boleh terbuyarkan fokusnya oleh orang-orang yang uh, membuat keramaian di saat khutbah itu disampaikan ya. Dan apa itu ah, ketika Rasulullah katakan faqad laghauta ya. Orang yang menyuruh diam ketika khutbah disampaikan maka faqad laghauta apa itu laghun? Maka wal laghu ma'nahu al kalam alladhi la faidata minhu. Laghun adalah bicara pembicaraan yang tidak ada manfaatnya Wa qad yutlaqu 'alal kalam muharram dah, dah bah, dan bahkan terkadang lagun itu uh, eh, diitlakkan ya kepada perkataan yang haram ya. Intinya uh, eh, falaghu huwa alladhi la khaira fihi. Maka lagun itu tidak ada intinya yang tidak ada kebaikannya. Berarti ketika kita mengatakan suruh nyuruh diam ketika khutbah itu disampaikan, ini sama aja nggak ada nggak ada manfaatnya ya, nggak ada manfaatnya. Dan fakad lagauta uh, sholat Jumat kita sudah sia-sia, nggak ada kebaikannya jadinya. eh Ini satu hal yang perlu kita perhatikan ketika adab-adab di, di sholat Jumat ya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda man masal hasa faqad lagha barang siapa yang bermain-main dengan kerikil, maka dia telah uh, sia-sia uh, uh, Jumatnya ya. Lagi khutbah disampaikan kemudian main-main kerikil. Mungkin saat ini main-main gadget. Maka faqad lagha, telah sia-sia salat Jumatnya. Alladhi yatakallam wal imamu yakhtub kamathalil himar yahmil asfara kata Rasulullah dalam hadis lain. Orang yang bicara sementara khutib sedang berkhutbah itu seperti keledai yang membawa banyak buku, tumpukan buku. Ya. Artinya apa? Keledai itu identik dengan kebodohan. Ya punya kalau di dalam bahasa Arab uh, perumpamaan di perumpamakan dengan keledai artinya dengan kebodohan. Ya, perumpamaan kebodohan. Ya Yahmilu asfara yang banyak bawa tumpukan buku uh, tapi dia nggak bisa baca. Ya. Tapi dia nggak bisa ambil faedah ya keledai bayangkan keledai bawa buku kalau manusia bawa buku ya dia bisa baca ambil faedah tapi kalau keledai bawa buku banyak kayak sumber ilmu ya sama saja nggak nggak punya manfaat dengan apa yang dibawanya nggak ada manfaatnya orang yang bicara ketika khutbah itu seperti keledai yang bawa buku ya seperti orang bodoh ya seperti seperti orang bodoh illa manistun yamin annahu yajuzu li ahadil hadirin Idza ashkal alaihi syai'un ayyas alal imam ya. Kecuali ini seperti yang tadi kita sampaikan di awal uh, kecuali bagi jamaah yang ingin bertanya kepada khutib langsung maka itu yang diperbolehkan. Tapi kalau sama jamaah itu tidak boleh. Kalau ke khutib boleh sebagaimana tadi ada sahabat yang tanya ya. Kemudian atau yang khutib kepada jamaah tanpa harus diawali dengan pertanyaan maka itu juga boleh sebagaimana tadi Rasulullah yang mengatakan kepada sahabat yang langsung duduk ah, hal salaita apakah kamu sudah sholat dua rakaat nah, maka itu yang mengawali adalah Rasulullah sebagai khatib ya intinya kalau arah uh, kalau satu arah kepada khatib dari khatib ke makmum ke jamaah atau dari jamaah ke khatib itu boleh tapi kalau arahnya sesama jamaah maka itu tidak boleh ya maka itu tidak boleh dan sampai kepada tahap haram dan bahkan bisa menjadikan nilai ibadah Jumatnya sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah, taufik untuk senantiasa menerima uh, pembelajaran pembelajaran-pembelajaran dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan taufik untuk kita bisa mengamalkan pembelajaran yang kita uh, semakin hari semakin kita mungkin mengetahuinya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan pertemuan ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan umumnya untuk para ah, pendengar radio muslim sekalian dimanapun berada. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.